Kita masih membahas ayat Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka yang dikatakan dengan kalimat wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ataan ghairu majdud Adapun orang-orang yang berbahagia akan masuk ke dalam jannah kekal di dalamnya selama-lamanya selama ada langit dan bumi illa syaa rabbuk kecuali kalau Allah kehendaki pemberian yang tidak akan terputus demikian pula neraka Allah katakan mereka kekal di dalamnya illa syaa rabbuk kecuali kalau Allah kehendaki. Sebagian manusia mengira bahwa makna istitna illa ma syaa rabbuk menunjukkan kekalnya terbatas. Yang berarti tidak kekal. Ini pendapat yang keliru karena bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat sudah dibahas kemarin tentang penafsiran-penafsiran para ulama. Ada yang menyatakan bahwa kekecualian itu maknanya hanya untuk menjelaskan kekekalan surga dan neraka berkait dengan masyiatullah. Demikian pula ada yang menyatakan bahwa illa bermakna wow. Berarti hanya ataf saja. Sehingga bermakna kekal selama-lamanya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan pendapat yang lemah. Wa qila innama bimakna man. Ada pula yang menafsirkan bahwa illa Masya'a rabbuk. Maknya bermakna man. Illa man sya'a. Kekal dalamnya kecuali siapa-siapa yang kami kehendaki. Ini sangat mungkin. Mengapa demikian? Karena memang orang yang masuk neraka kekal dalamnya kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dari api neraka. Berarti illa man Allah. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dan dimasukkan dalam jannah. Yani illa man Allah dukhulahu an-nar bidunubihi minas su'ada. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki masuk neraka padahal mereka termasuk su'ada. Su'ada artinya orang-orang yang berbahagia. Orang yang akan masuk surga. Tapi diazab dulu dalam neraka tentunya mereka tidak kekal. Itu dikecualikan. Kecuali siapa-siapa yang kami kehendaki untuk tidak kekal di sana dan akan masuk ke dalam surga, yaitu mereka-mereka yang masih memiliki iman. Wakilah kairudali. Jadi katakan katakan pula selain itu. Ada pendapat-pendapat para ulama. Wa ala kulli takdir. Dan menurut semua pendapat-pendapat tadi, tafsiran-tafsiran para ulama tadi, Berarti al-istithna'u fih minal mutasyabih. Berarti istithna tadi kecuali kalau Allah kehendaki. Ini berarti mutasyabih. Kenapa mutasyabih? Karena tafsirnya sekian macam. Bisa ke sana bisa kemari. Taib kalau kalimat illa masya Allah mutasyabih kalimat ataan ghaira majzud muhkam. Iya kan? Ata'an ghairu mahdud. Pemberian yang tidak akan terputus. Ada tafsiran lain? Maksudnya terputus atau gimana? Tidak ada. Ya maknanya ata'an ghairu mahdud. Ini sudah sesuatu yang muhkam. Gak ada perselisihan di kalangan para ulama. Pemberian yang tidak akan terputus, tidak akan terhenti Taib, kalau yang tadi mutasyabih, yang ini muhkam. Mana yang benar? Apakah yang muhkam dibawa kepada yang mutasyabih atau yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam? Ayuhuma sahih? Hah? Nah, yang mutasyabih ditafsirkan agar sesuai dengan yang muhkam. Karena muhkam tidak bisa diganggu gugat. Sudah baku satu makna ittifaq sepakat semua para ahli tafsir maka yang demikian tidak bisa diganggu gugat maknanya hanya satu hanya itu pemberian yang tidak akan terputus baik maka yang tadi yang harus ditafsirkan sesuai dengan yang muhkam wa kadzalika qauluhu ta'ala demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala inna hadza larizquna ma lahu min nafad inna hadha la rizquna ma lahu min nafad inilah rezeki dari kami ma min nafad tidak akan habis nafad habis nggak akan berhenti nggak akan habis wa qawluhu dan juga ucapan lain dalam Al-Quran أكلها دائم وظلها أكلها دائم daim apa makna daim terus menerus daiman wa demikian pula naungannya daim terus menerus atau tentang neraka Allah SWT berfirman wa ma'hum hum minha bimukhrajin dan mereka tidak akan dikeluarkan. Baik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka nggak akan dikeluarkan. Demikian pula disebutkan tentang surga malahumin min nafad. Tidak ada habisnya, tidak terputus, tidak berhenti, terus menerus, daim. Sekian alfaz dalam bahasa Arab dipakai. Daim terus menerus, Khalid terus menerus, Gharu maddu tidak terputus, Gharu maktu tidak akan terhenti. Dan sekian kalimat-kalimat lain yang semakna dengan itu. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد dan Allah telah menegaskan dengan takkid tentang kekalnya penduduk surga dengan kalimat ta'bid ta'bid artinya abadan fi iddati mawadi' min al-Qur'an dalam sekian banyak tempat dalam Al-Qur'an وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى dan disebutkan pula bahwa mereka tidak akan merasakan mati illal mautatal ula kecuali kematian yang pertama ini sekali kematian saja setelah itu dibangkitkan dan tidak akan mati lagi la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka nggak akan merasakan mati kecuali kematian yang pertama. Baik. Apakah ada makna lain dari ayat ini? Tidak ada. Semua para ahli tafsir, ahli lughah Arabiyah semuanya memahami bahwa ayat ini bermakna mereka nggak akan mati. Apalagi ditambah dengan tafsiran dari Rasulullah SAW disembelihnya kematian dan dikatakan kepada penduduk surga khuludun wala maut dan dikatakan kepada penduduk neraka khuludun wala maut. Kekal kalian tidak ada lagi kematian. Kekal kalian tidak ada lagi kematian. Ini semua muhkam. Apakah bisa dikalahkan dengan ayat yang mutasyabihat? Dengan ayat-ayat yang masih memiliki sekian makna dan memiliki sekian makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam ini. Kenapa kalian menafsirkan yang mutasyabihat dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang muhkamat? Itu kesalahan kalian dan itulah yang dikatakan oleh Allah tentang ahlul ahwa, ahlul zaigh, orang yang Allah katakan fi qulubihim zaighun. Fa ammal fi qulubihim zaigh fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Adapun yang di hatinya ada zaid ada penyimpangan, mereka cari-cari ayat yang mutasyabihat untuk cari tafsirnya dan untuk cari fitnah. Untuk cari tafsir yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Untuk cari fitnah. Apa akibatnya? Akibatnya bertentangan dengan yang muhkamat. Kalau saja di hati mereka tidak ada zaid kalau saja di hati mereka tidak ada hawa, maka mereka akan tafsirkan yang mutasyabihat tadi sesuai dengan yang muhkamat. Kalau Allah katakan kekal di dalamnya, Allah katakan gak akan terputus, Allah katakan tidak akan terhenti, Allah katakan daimun terus menerus. Allah katakan bahwa mereka gak akan keluar lagi. Allah katakan bahwa mereka khalidina fiha abada. Ketika ada ayat yang kecuali kalau Allah kehendaki. Maka perlu ditafsirkan dicocokkan dengan yang muhkabat tadi. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Karena ada dalam neraka orang-orang yang bukan kafir sehingga mereka tidak kekal kecuali siapa-siapa yang masih punya iman dimasukkan dalam surga. Cocok, tidak bertentangan dengan yang muhkamat. Atau seperti tafsiran-tafsiran tadi, bahwa kalimat inna masya Allah hanya menunjukkan bahwa kekekalan surga dan neraka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahadal istifna'u munqati' Sedangkan istifna dalam ayat yang sedang kita bahas munqati' terputus Wa idza dhamantahu ila istithna fi qoulihi ta'ala. Kalau kamu gabungkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala illa ma syaa rabbuk tabayyana anna al-murad min al-ayatain istithna' الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت akan jelas apa yang dimaksudkan dari dua ayat tadi. Bahwa istisna adalah istisna al-waqt tentang masalah waktu Allah lam yakunu fihi fil jannah min muddatil khulud yang mereka tadinya dalam keadaan tidak di dalam jannah dalam waktu-waktu kekekalan tadi kemudian dikatakan kastisna il mauta seperti istisnanya kematian tadi dari semua kematian-kematian la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al ula Artinya mereka enggak akan merasakan kematian apapun kecuali kematian yang sudah pernah mereka rasakan. Kenapa kalian tidak pahami ayat tadi illa masya'a rabbuk seperti itu? Kecuali apa yang Allah kehendaki. Mereka kekal dalamnya kecuali kalau Allah kehendaki yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang terjadi pada mereka dari kekekalan yang sudah terjadi. Qala fahadha mautah taqaddamat ala hayatihim. Kematian sudah lewat. Yang pertama sudah lewat pada kehidupan mereka. Al-abadiyah, kehidupan yang kekal. Maka mereka nggak akan merasakan kematian lagi. وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلود على خلودهم فيها وذلك demikian pula mufaraqah lil jannah terpisahnya mereka dari surga itu sudah lewat ala khuludihim fiha karena mereka sudah kekal di dalamnya tidak akan lagi terpisah dari jannah disebutkan di sini dalam footnote-nya Al-isyarah ta'udu ila illa ma syaa rabbuk ayhum fil jannati khalidina fiha illa dzalikal waqt alladhi faraqu fihi al-jannah. Sepertinya beliau merajihkan pendapat yang berkata bahwa mereka kekal dalam surga kecuali beberapa waktu ketika mereka dihisab yang sudah lewat. Kecuali beberapa waktu yang mereka ketika itu dihitung dan dikumpulkan di padang mahsyar menunggu sekian lama di sana itu kekecualian dan disamakan dengan istisnanya kematian mereka nggak akan mati kecuali kematian yang pertama sudah lewat kan kematian pertamanya ini juga sama mereka kekal kecuali apa yang sudah lewat dari masa menunggu di padang masyar masa perhitungan mereka masa berjalannya mereka Nah. Dan juga masa dikuburnya mereka fi kuburihim wa fil mawqif di mahsyar wa ala sirat ketika mereka di atas jembatan bainal jannati wan nar ila akhirnya. Ini kekecualian. Maka yang dikecualikan adalah itu. Yang dikecualikan adalah yang telah lewat sebagaimana mengecualikan kematian. La yaduquna, mereka nggak akan merasakan fihal maut, nggak akan merasakan kematian kecuali kematian yang sudah lewat. Ini juga sama. Mereka kekal kecuali beberapa waktu yang telah lewat. Ketika mereka dihisab, ketika mereka di ketika mereka dihitung ila akhir, dan termasuk disebutkan ketika mereka dikubur. Baik, ya. itu dikecualikan. Dan ini tafsir tidak bertentangan dengan yang muhkamat, maka mereka tetap kekal dalam surga dan neraka. Wal adillatu minas sunnati ala abadiyatil jannah wa dawamiha kathirah. Dalil-dalil yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka dari sunnah. Ini dari hadis-hadis. Kathirah, sangat banyak. Kaqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yadkhulul jannata yun'am wa la yab'as yukhallad wa la yamut atau yakhlud wa la yamut disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu siapa yang masuk jannah maka yun'am atau yan'am wala yab'as. Dia akan terus merasa nikmat dan tidak pernah merasa susah. Wa yakhlud wala yamut dan akan kekal nggak akan mati. Ini hadis sahih. Bisa dibayangkan. Kalau berpendapat surga dan neraka akan fana, akan menentang berapa puluh ayat, berapa puluh hadis, atau bahkan berapa ratus hadis berapa ratus ayat hadis lain Allah Rasulullah SAW katakan yunadi munadin akan diseru nanti yaumul qiyamah penyeru ya ahlal jannah wahai penduduk surga innalakum antashu antasahhu falatasqamu abada wahai penduduk surga bahwa kalian akan selalu sehat, tidak akan sakit. Abada selama-lamanya. Wa anta syibbu fala tahramu abada dan kalian akan tetap muda, tidak akan tua selama-lamanya. Wa antahyau fiha fala tamutuna abada dan kalian akan hidup terus-menerus dan tidak akan mati selama-lamanya. Hadis yang juga akhrajahu Muslim fi sahih. dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalian masuk jannah? Maka ada penyeru yang menyambutnya dan menyatakan sesungguhnya kalian di dalamnya akan sehat terus menerus, nggak akan sakit. Kalian akan muda terus menerus, nggak akan tua dan berumur berkisar 33 tahun saja. Tidak bertambah tua. All dikatakan watahiyau dan akan selalu hidup. Fala tamutu abada. Kalian gak akan mati selama-lamanya. Wa taqaddama dzikru dhabhil maut bainal jannati wan nar. Dan sudah lewat pula hadis tentang disembelihnya kematian di antara surga dan neraka. Apa dikatakan dalam hadis itu? Ya ahlal jannah khuludun fala maut. Ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, nggak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan, Enggak ada lagi kematian. Wa amma abadiyatun nar. Adapun kekalnya neraka. Wa dawamuha dan terus menerusnya. Falin nasi fi dzalika thamaniyatu aqwal. Manusia memiliki delapan ucapan. Kalau manusia berarti bukan yang dibahas tentang Ikhtilafnya para ulama bukan. Ikhtilafnya manusia. Ini kelompok-kelompok sesat sekian banyaknya berpendapat dengan pendapat yang beda-beda dan juga pendapat yang benar dari ahli sunnah. Ada delapan. Yang pertama ahaduha anna man dakhalaha la yakhruj minha abadal abadi. Bahwa siapa yang memasukinya tidak akan keluar selama-lamanya. Pendapat siapa ini? Hah? Pendapat siapa? Ahlu sunnah? Itu pendapat khawarij, pendapat mu'tazilah. Karena ahlu sunnah berpendapat ada yang masuk neraka dan keluar lagi. Ada. Yang kekal pun ada. Tapi mereka berpendapat manda la yakhruj minha abada. Hati-hati. Harus jeli dalam memahami kalimat. Pendapat yang pertama mengatakan siapa yang masuk neraka nggak akan bisa keluar lagi selama lamanya. Ini pendapat Khawarij dan pendapat Mu'tazilah. Sehingga mereka menganggap orang yang berbuat dosa kalau diadab di neraka kekal selama lamanya Hanya perbedaannya kalau Khawarij mengatakan kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan manzilatun bainal manzilatain ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin, bukan pula kafir. Tapi manzilatul fusaq, kedudukan orang fasik. Dia bukan mukmin, bukan pula orang kafir, kata Mu'tazilah. Bagaimana di akhiratnya wahai Mu'tazilah kata mereka kekal dalam neraka selama-lamanya karena setiap yang masuk neraka nggak akan keluar lagi. Pakainya kias. Kias akal mereka. Kalau masuk surga gak bisa keluar lagi, Masuk neraka juga nggak bisa keluar lagi. Ada yang masuk surga, kemudian nggak jadi masuk neraka. Sebagaimana orang yang masuk surga nggak akan keluar lagi, demikian pula masuk neraka nggak akan keluar lagi. Kata Mu'tazilah dan Khawarij. Yang berarti bertentangan dengan hadis-hadis sahih tentang syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya syafaat yang menyelamatkan orang-orang yang masih punya iman yang sedang diadab dalam neraka diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, <clears throat> anna ahluha yu'adzabuna fiha bahwa penghuninya diadab di dalamnya terus menerus sumatan qalib tabi'atuhum sampai akhirnya kebiasaan mereka berubah kebiasaan diazab. Wa tabi'atun nariyah. Akhirnya tabiat mereka menjadi tabiat api neraka. Akhirnya menyesuaikan diri dengan kehidupan neraka. Tidak lagi merasakan sakit karena sudah menjadi makhluk neraka. Ya Yataladzaduna Nabiha merasa nikmat dalam neraka karena cocok dengan tabiat api. Pendapat siapa ini? pendapat tokoh ittihad, tokoh wahdatul wujud, hululiyah Ibnu Arabi. Hada qaul Imamul Ittihadiyah, tokohnya Ittihadiyah, yaitu Ibnu Arabi At-Tai. Ibnu Arabi naudzubillah dikafirkan oleh para ulama yang menyatakan bahwa engkau adalah aku, aku adalah engkau yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan semua benda yang menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di, di gerejanya ini ucapan Ibnu Arabi dalam syairnya al pendapat yang ketiga anna ahluha yu'adzabuna fiha ila waqtin mahdud pendapat ketiga katanya dia diazab dalam neraka terus menerus tanpa tapi sampai batas waktu tertentu. minha. Kemudian keluar daripadanya dan kemudian dimasukkan kelompok lain ke dalam api neraka. Ini pendapat manusia dari kalangan Yahudi. Hadal qaul hakahul Yahudi Nabi. Ini ucapan dikisahkan oleh Yahudi kepada Nabi. Tetapi Nabi menentangnya akdabahum fi. Nabi menyatakan bahwa mereka berdusta. Iksau fiha. Wallahi la nukhlifukum fiha abada. Rasakan kalian dalam neraka. Demi Allah kalian gak akan digantikan oleh kami kapanpun abadan selama-lamanya. Jadi dikira bergantian menurut Yahudi dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Allah dibistakan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Faqala azza man qail maka berfirmanlah yang maha mulia qalu wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah tidaklah akan menimpa kami azab neraka kecuali beberapa hari saja. Maka Allah bantah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah? Dan Allah nggak akan menyelisihi janjinya? Atau kalian berdusta atas nama Allah yang kalian tidak tahu? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Kata Allah bahkan siapa yang mengerjakan kedustaan atau kejelekan dan kejelekannya sudah meliputinya maka mereka lah ashabun nar mereka penduduk neraka hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Ar-Rabi' Pendapat keempat dari manusia mengatakan ya khurujuna minha wa tabqa ala haliha laisa fiha ahad. Bahwa mereka diadab di dalamnya sekian lama sampai kemudian berakhir kemudian kembali neraka seperti semula dan tidak ada apapun. Yang kelima, Anaha tafna binafsiha. Yang kelima, bahwa neraka akan sirna dengan sendirinya. Sebagaimana sirnanya semua benda-benda. Liannaha hadithah. Karena hadithah. Sudah dibahas kemarin. Pendapat mereka yang berkata kalau sesuatu yang hadis akan berakhir. Kalau sesuatu yang hadis akan berakhir. Kemudian mereka berkata bahwa jannah dan nar itu hadis maka dia akan berakhir wa masabata hudutsuhu istahala baqauhu siapa yang sudah sabit dia hadis benda baru maka niscaya mustahil untuk kekal maka pasti akan sirna wa hadza qaulul jahm wa syi'atuhu ini ucapannya jahm dan pengikut-pengikutnya qaulul jahmi wa syi'atihi. Ini ucapan Jaham dan kelompoknya dan golongannya. Wala farqa indahu fi dzalika bainal jannati wan nar. Bagi mereka Jaham dan kawan-kawan aliran Jahmiyah tidak membedakan surga maupun neraka. Semuanya akan sirna sebagaimana sirnanya semua benda. Yang keenam, tafna harakatu ahliha wayasiruna jamadan. Pendapat yang keenam berkata, gerakan-gerakan neraka ini ketika diadab semakin lambat, semakin lambat, akhirnya beku. Tidak bergerak lagi. La yuhissuna alam, Tidak lagi merasakan sakit. Hadza qawlu Abil Hudzail Al-Allaf. Sebagaimana telah lewat. Ya juga tokoh sesat yang ketujuh, annallaha yukhriju minha man yasha kama warada fil hadis thumma yubqiha syai'an thumma yafniha fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaih. Ada juga pendapat manusia yang berkata, Allah akan mengeluarkan daripadanya siapa yang dikehendakinya sebagaimana disebutkan dalam hadis Demi hadis syafaah yang dimaksud. Tetapi ucapan berikutnya summa yubqiha syai'an. Kemudian sisanya dikekalkan beberapa lama kemudian dibinasakan. Disirnakan, dihancurkan. Fa innahu ja'alalaha amadan tantahi ilaih. Allah menjadikan waktu tertentu dengan batas tertentu yang akan berakhir neraka di sana. Ini memakai ayat-ayat mutasyabihat tadi menganggap bahwa semua ayat-ayat muhkamat dikalahkan dengan ayat yang mutasyabihat. as yang kedelapan, Allah Ta'ala yakhruj minha man yasha kama warada fi sunnah. Pendapat yang kedelapan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripadanya siapa yang dikehendakinya kama warada fi sunnah sebagaimana disebutkan dalam sunnah hadis-hadis syafaat wa yabqa fiha al-kuffar sampai yang tersisa hanya orang-orang kafir saja kekal di dalamnya baqa'an lan qida'alahu kekal dan tidak akan berakhir sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan ucapan para ulama ahlus sunnah. Wa ma'ada hadainil qawlainil akhiraini zahirul butlan. Apa yang selain dua terakhir adalah pendapat yang semuanya batil zahirul butlan. Batil yang jelas-jelas batilnya. Dari satu sampai yang keenam. Yang ketujuh dan yang kedelapan. Ini yang antara para ulama ada niza sedikit tetapi jelas yang rajih dan sahih adalah apa yang dikatakan dalam poin yang kedelapan yang disebutkan oleh Abu Ja'far Tahawi didukung oleh syarahnya, pensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dan juga diucapkan oleh para ahlu sunnah, para imam, imam ahlu sunnah. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتها Adapun pendapat-pendapat yang terakhir nih, dua pendapat ini harus didudukkan dalil-dalilnya masing-masing. Famin adillatil qaulil awal minha minhuma adapun alasan dalil-dalil yang dipakai kelompok pertama di poin ketujuh ucapan qalan naru maswan qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma Allah Inna rabbaka hakimun alim. Golongan yang pertama yang berpendapat-pendapat ketujuh tadi beralasan dengan ayat kata dia berkata neraka tempat kalian kekal dalamnya selama-lamanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah kehendaki maka mereka mengambil ayat ini berarti suatu saat nanti akan berakhir Allah berkehendak dengan kehendak lain Demikian pula pada ayat فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَقِيقٌ وَشَقِيقٌ Adapun mereka-mereka yang akan sengsara maka mereka dalam neraka. Bagi mereka di dalamnya zafirun wa syahir. Ada jeritan, ada suara api. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya madamati samawati wal ardu selama ada langit dan bumi illa masya'a rabbuk kecuali kalau Rabbmu menghendaki. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguhnya Rabb kamu maha melakukan apa yang dikehendakinya. Walam ya'ti ba'da hadainil istithna'ain ma atta ba'da al-istithna'il madkur li ahlil jannah. Tidak ada selain istisna ini, istisna yang lain bagi penduduk surga. Maka mereka hanya berbicara tentang penduduk neraka ata'an ghairu ada Adapun disebutkan dalam jannah pemberian yang enggak akan terputus wa qalu ta'ala labitina fiha aqaba. Mereka mereka akan kekal tinggal di dalamnya bertahun-tahun. Sehingga barakallahu fikum pendapat yang ketujuh dan kedelapan Tentunya harus tarjih mana yang lebih sahih. Tetapi tidak seperti kufurnya pendapat-pendapat yang pertama, kedua, ketiga, sampai keenam. enam. Ya. Barakallahu Ada beberapa ketergelinciran para ulama yang menyatakan bahwa neraka tidak kekal dan akan sirna pada batas waktu tertentu sekehendak Allah Ta'ala. Dengan ayat tadi. Ya, ya tentunya sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Iya kan? Karena ayat muhkamat mengatakan kekal dalamnya, kekal dalamnya, kekal dalamnya. Kalaupun yang mereka maksud adalah bahwa suatu saat barangkali Allah menghendaki lain, kita tidak bicara yang belum terjadi. Yang sekarang Allah kehendaki apa? Yang sekarang Allah kehendaki disebutkan khalidina biha abada dan nggak akan terputus ilah akhirih. Iya kan? Maka itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Bahwa kekal dalam selama-lamanya. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran. Kekal dalamnya selama-lamanya. Nggak akan terputus. Nggak akan terputus. Nggak akan terhenti. Nggak akan berhenti abadah Adapun <laughs> masalah istisna tadi ada sekian tafsir-tafsir. Bahkan diantara sekian tafsir mencocoki yang muhkamat tidak bertentangan dengan kekekalan. Seperti kecuali siapa-siapa yang masih punya iman. Diselamatkan dari neraka tidak kekal. Iya kan? Yang lainnya tetap kekal selamanya kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Atau yang berpendapat bahwa itu hanya menunjukkan kekekalan mereka tidak mutlak karena masih bergantung dengan kehendak Allah. Sehingga jangan ada yang berkata, berarti ada yang kekal selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Maka nggak ada yang maha kekal kecuali Allah. Kecuali yang Allah kekalkan. Dengan kehendaknya. Kalau Allah kehendaki kekal maka dia kekal. Kalau Allah kehendaki tidak kekal maka dia tidak kekal. Kalau Allah katakan aku kekalkan dia selamanya. Maka sadaqallah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kekekalan Allah mutlak. Kekekalan yang lain di bawah masyiatullah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Tidak bertentangan dengan yang muhkamat. Yang muhkamat tetap menyatakan bahwa mereka tidak akan terputus. Mereka kekal karena itu yang Allah kehendaki. Itu yang Allah kehendaki. Kalau mereka berkata, <clears throat> al القول Ucapan ini a'ni al-qalbi fana innar ucapan pendapat yang berkata neraka akan fana suatu saat dunal jannah bukan surga hanya neraka saja manqulun <laughs> an Umar wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id akan dibahas satu persatu. Bahwa ternyata riwayat-riwayatnya bermasalah semua. Qala nukilan dari Ibnu Umar Da'ifun Saya tetap rijuhu wa bayang da'afih Akan datang nanti penjelasannya tentang kelemahannya dan tentang da'ifnya Demikian pula nukilan dari Ibnu Mas'ud disebutkan da'if Berkata Ibnu Jarir nomor sekian hadisnya. Hudistu anil musayyib عمن an عن ابن عباس خالدنا فيها ما دامت wal ardu la yamutun walahu minha yukhrajun ma damat as-samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk qala al-istithna istithna'u Allah qala ya'murun nar an ta'kulahum akan diperintahkan pada api neraka untuk memakan mereka semuanya habis wa qala ibnu mas'ud la ya'tiyanna ala jahannam zamanun akan datang satu zaman tafiq abwabuha laisa fiha ahad Tertutup pintu-pintunya dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Wadzalika ba'da mayal fiha aqaba. Setelah melewati sekian aqab, sekian zaman, sekian masa. Qultu saya katakan kata Syekh Yasin, Allah, hadza sanadun dhaif. Ini sanad yang lemah. Fa inna ba'd ruwatihi kama tara mubhamun. Rawi-rawinya bukan hanya satu rawi, tapi rawi-rawinya sebagaimana kamu lihat mubhamun, tidak jelas siapa mereka. Wa qala Syekh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap risalah Raf'il Astar Hada isnadun mudlim kama tara kata Syekh Al-Albani ini sanad yang gelap. Enggak <laughs> bisa diperiksa dari rawi-rawinya karena tidak jelas siapa-siapanya. <clears throat> Qala disebutkan sanad yang ketiga atau sebutkan ucapan yang berikutnya. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sanaduhu sahih. Sanadnya sahih. Akhrajahu Ishaq ibn Rahuyah kama fi hadil arwah حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي La aqulu bih, la aqulu innahu sayati ala jahannam yaumun la yabqa fiha ahad. Aku bukan orang yang berkata bahwasanya nanti jahannam pada suatu saat nggak ada orangnya di dalamnya. Wa qara'a qauluhu ta'ala dibaca ucapan Allah taala fa amal ladina syaqu syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha al ayah. Qala Ubaidullah kana ashabuna yaqulun yakni bihi al-muwahhidin yang dimaksud adalah al-muwahhidin yang bertauhid bahwa mereka tidak akan kekal bahwa mereka suatu saat akan dikehendaki selamat yakni al-muwahhidun disebutkan lafadznya tidak mendukung pendapat tadi bahkan sebaliknya ma ana billadhi aqulu innahu sayati ala jahannam yawmun la yabqa fiha ahad. Kemudian jelaskan oleh Ubaidillah bahwa sahabat-sahabat kami berkata bahwa yang tidak akan kekal itu yang dikecualikan adalah al-muwahhidun yang masih memiliki tauhid. Qultu وقال البغوي بعد ذكر أثر أثري ابن Mas'ud wa Abu Hurairah mu'allaqan Aku katakan kata Syekh Yasin hafizahullah Al-Baghawi setelah menukil asar Ibnu Mas'ud dan asar Abu Hurairah berkomentar memberi ta'liq Qala wa ma'nahu 'inda ahli sunnah in thabata illa yabqa fiha ahad min ahli al-iman Wa amma mawadi' al-kuffar fatam muta'allih abada. Ma'alim tanzil fi tafsir wa ta'wil. Kata beliau, taliknya dari Al-Baghawi, maknanya menurut ahlu sunnah, kalau sabit, illa yabqa fiha ahad. Tidak akan tersisa seorang pun dari ahlul iman. Nggak akan tersisa seorang pun dalam neraka dari ahlul iman. Wa amma mawdi'ul kufar, adapun tempat-tempat kufar, <laughs> maka akan terus lama lamanya di dalamnya. Demikian dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Ta'sir wa Ta'wil. Masih satu ucapan yaitu Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau riwayat yang sahih. Dikeluarkan oleh Ibnu dalam tafsir Haddatsana Al-Hasan bin Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq قال حدثنا ابن تيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر وبسعيد يعني أبي سعيد الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله atau diriwayatkan dari seorang sahabat tentang illa masya'a rabbuk kecuali kalau Rabbmu menghendaki inna rabbaka fa'alun lima yurid sesungguhnya Rabb kamu maha melakukan apapun yang dikehendaki qala hadil ayah ta'ti alal qur'ani kulli. Ayat ini datang untuk seluruh ayat dalam Al-Qur'an. Yaqulu haitsu kana fil Qur'an khalidina fiha khalidina fiha ta'ti alaih. Maka semuanya dikasih kekecualian illa masya Allah, illa masya Allah, illa masya Allah. Khalidina fiha illa masya Allah. غير مدود إلا ما شاء الله غير مقطوع إلا ما شاء الله لا يموتون إلا ما شاء الله demikian pendapatnya wahada sanad sahih dan sanad ini sahih. Dan Ibnu Taimiyah huwa mu'tamir Ibnu Sulaiman Ibnu Tarhan. Aqul saya katakan kata muhaqqiq hafizahullah fasma' ila fahmi Ibn Jarir. Pahamilah ucapan Ibnu Jarir setelah menukil ucapan ini. Ar-Rawi yang meriwayatkan asar ini. Qala wa qala al-akharun dan berkata pendapat-pendapat yang lain kekecualian tersebut dalam ayat tentang ahli tauhid, tentang orang yang bertauhid. Berarti siapa yang dikecualikan ahli tauhid? Kekal dalamnya selama-lamanya kecuali yang bertauhid. Kekal abadan selama-lamanya dalam neraka kecuali ahli tauhid. Tentang neraka ya, tentang neraka. Bukan tentang jannah. Ma'ana qawlihi ta'ala illa ma syaa rabbuk illa an yashaa rabbuka an yatajawaz anhum fala yadkhuluhun nar maknanya kecuali kalau Allah kehendaki kecuali kalau Rabbmu menghendaki untuk memaafkan mereka maka mereka tidak masuk neraka siapa ahli tauhid wa wajjahu al-istithna ila annahu man min qawlihi fa amma alladhina shaqu fa fi an nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha illa ma syaa rabbuk laminal khulud kekecualian itu bukan dari kekekalan kekal kecuali bukan tapi mereka akan dimasukkan dalam neraka siapa orang yang berdosa tadi Karena disebutkan dengan kalimat yang sifatnya tidak ta'yin tapi ta'mi dosa siapa yang berdosa siapa yang sengsara akan diadab dalam neraka selama-lamanya Illa masya Allah Kecuali kalau Allah kehendaki untuk memaafkan mereka yang masih memiliki tauhid. Ini Ibnu Jarir Tabari setelah menukilkan ucapan tadi. Karena ucapan beliau walaupun sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak mentayin bahwa kekecualian itu dari khuludnya, dari kekekalan. Tapi beliau hanya berkata bahwa ayat ini mengecualikan pada semua ayat. Kekal dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali kalau Allah menghendaki. Baik? <laughs> iya, benar. Pada semua ayat yang mengancam dengan kekekalan dikecualikan. Kecuali orang-orang yang Allah maafkan dia dan Allah masuk ke dalam surga. Nggak ada pertentangan. <laughs> Nggak ada pertikaian. Cocok dengan ayat-ayat <laughs> yang muhkamat, yang sangat jelas menjelaskan mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. إلى هنا نكتفي بارك الله فيكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله عليكم السلام